Yeah. Lil Roscoe on the microphone. Yeah. Woo. All right. Yeah. Are you ready? Uh huh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Three, two, one. Rasa sayang, eh, rasa sayang, sayang, eh. What? Eh, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang, eh. Yeah, yeah. Rasa sayang, eh, rasa sayang, sayang. di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ada umurku panjang Bolehlah kita berjumpa lagi yeah. Buku tipe Toto buang Mari rapat dan menari Jangan cuma karena uang Persahabatan cuma sehari Rasa sayang eh Rasa sayang sayang eh Eh lihat dari jauh Rasa sayang sayang eh Rasa sayang eh Rasa sayang sayang eh Eh dari jauh rasa sayang-sayangi Let's go Jalan-jalan ke kota Paris Yuk. Lihat gedung berbaris-baris Beta rasa hati maringis Lihat dona pun senyum paling manis Kain merah, kain kapitang yeah. Itang beladang, itang arang merah. Dan sobat kibar di ujung parang Mari katorang main sekarang Rasa sayang turun sore-sore Kilat sambar pohon kanari Dari Sabang sampai Maroke Mari rapat dan menari Tebak-tebak buah manggis Jangan asal tebak nama Adik kecil jangan yeah. nangis Mari kita Lego. nyanyi bersama Rasa sayangnya eh rasa sayang sayangnya Eh lihat dari jauh rasa sayang sayang Rasa sayang rasa sayang, eh rasa sayang.